Salla yusalli maknanya da'a yad'u. <clears throat> Qala al-Qadhi Iyad huwa qawlu aktsari ahli al-Arabiyyah. Ini adalah ucapan kebanyakan ahli bahasa Arab dan juga para fuqaha. Wa tasmiyatu ad-du'a salatan ma'ruf fi kalam al-Arab. Dan penamaan doa dengan salat itu sudah ma'ruf di dalam bahasa Arab. Di dalam ucapan orang-orang Arab. Kalam al-Arab. Wal alaqah baina doa was salah al-juz'iyyah fa inna ad-du'a juz'un min salah Hubungannya antara doa dengan salat adalah bahwa satu termasuk di dalam yang lain. Kenapa salat yang dimulai dengan salam, ah, dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam? Kenapa dinamakan doa? Karena di dalamnya ada doa. Bahkan intinya adalah doa. Karena doa ada dua macam. Sebagaimana kita pelajari dalam Fathul Majid. Doa mas'alah wa doa ibadah. Maka dua-duanya doa. Yang pertama doa masalah Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, kepadamu lah kami minta pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki kami jalan yang lurus. Doa. Wabighfirli warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini warzuqni. Doa. Subhanak Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli dalam ruku dan sujud doa ila akhirih semuanya doa di samping itu juga rukuknya dan sujudnya dan berdirinya dan sikap kita mentaati Allah dan Rasulnya itu juga doa. Doa ibadah. Harapan ingin dapat pahala. Harapan ingin dapat pahala dari Allah dan keriduan. Itu juga doa yang diterjemahkan menyeru. Sehingga sangat jelas hubungannya antara salat dengan doa. Sehingga doa atau salat dinamakan dengan salat karena di dalamnya terkandung doa. Wa fi syara', adapun dalam syariat. Apa itu salat? Aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim ma'an niyyah. Sahih definisi seperti ini? Atau kurang lengkap? Sebagian ulama menambahkan bahwa kalimat akwal dan af'al masih tidak jelas. Terlalu umum sifatnya. Maka harus disebut ibadah. Ibadatun. Maksusatun. Minal akwali wal af'al. Satu ibadah tertentu yang khusus kalau akwalun, af'alun masih terlalu umum. Bukan ibadah. Tapi disebut ibadatun maksusah. Satu ibadah yang khusus. Yang terdiri dari ucapan dan perbuatan tertentu. Maka dikatakan akwalun wa af'alun maksusah. Ibadah yang khusus dengan ucapan dan perbuatan yang khusus pula. Muftatahatun bitikbir. Yang dibuka dengan takbir. Dan ditutup dengan salam ma'an niyah dengan niat. Baik, sehingga lengkaplah bahwa definisi ini merupakan definisi tentang sesuatu ibadah yang khusus yang ada gerakan-gerakan khususnya, ada bacaan-bacaan khususnya yang dimulai dengan takbir dan ditutup dengan salam dan juga diiringi niat. Wassalamualaikum. khams Ahadu arkanil Islam. Al-Khamsah. Dan sholat yang lima waktu merupakan satu rukun dari rukun-rukun Islam yang lima. Bunyal Islamu ala khamsin. Syahadatu an la ilaha illallah, aqamus salah, wa ita'iz zakah, wa shaum ramadan, wa hajj ila baitillahil haram, man istata'a ilaihi sabila. Ba'da syahadatain dan susunannya salat merupakan rukun setelah syahadat. Berarti yang terpenting setelah syahadat. Wasubutuha bil kitabi wa sunnati wal ijma' dan ditetapkannya kewajiban salat ini dengan dalil Al-Quran, dengan sunnah, dan dengan ijma. Dengan Al-Quran, apa kata Allah? Naam, banyak sekali. Aqimus salah atau zakat Atau aqimis salah iduluki syamsi ila ghasaqil lail Quran al-fajr apa lagi Hah? Wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Apa lagi? Banyak sekali perintah-perintah dalam Al-Qur'an yang memerintahkan untuk salat. Dan kaidah fiqhiyahnya bahwasanya al-amr yaqtadi al-wujub bahwa perintah itu menunjukkan wajibnya selama nggak ada dalil, dalil lain yang menurunkan dari kewajiban maka hukum asalnya wajib demikian pula dalam sunnah sangat banyaknya perintah untuk salat dari Nabi SAW bahkan sampai ancaman bahwa antara seseorang dengan kekafiran adalah as-salah, tarkus salah. Faman tarakas salah faqad kafar. Siapa yang meninggalkan salat maka dia kafir. Faman jahadaha faqad kafar. Karena sudah ditetapkan dalam Quran dan sunnah. Dan juga ijma kaum muslimin. Sepakat seluruh kaum muslimin. Dari para sahabat, pada tabi'in, pada tabi'in, tabi'in. Gak ada khilaf sedikit pun dari madhab apapun. Semuanya sepakat bahwa salat lima waktu adalah fardu ain ala kulli muslimin fardu ain ala kulli muslimin. Faman jahadaha faqad kafar. Maka siapa yang mengingkari sesuatu yang seperti ini kekokohannya, maka dia kafir. Siapa yang menentangnya, maka dia kafir. Wa fi masyru'iyatiha min al-fawaid. Dan disyariatkannya salat memberikan sekian banyak faedah-faedah. Mayafutul hasr min al wajha ad-diniyah wad-dunyawiyah apa-apa yang yafutul hasr yang hampir-hampir nggak bisa dikumpulkan semuanya karena terlalu banyak. ya Yafutul hasr tidak mampu untuk dikumpulkan. Apakah dari wijhah ad-diniyah atau dari wijhah ad-dunyawiyah? Dari sisi dunia ataupun dari sisi agama. Dari sisi agama sudah sangat jelas karena itu kewajiban. Siapa yang mengerjakan kewajiban mendapatkan pahala bahwasanya siapa yang mengerjakan salat maka niscaya dia akan terjaga. Inna salata tanha anil fahsyai wal munkar. Sesungguhnya salat mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Itu hikmah dini ya. Orang yang beribadah salat terhalang dari dosa, maksiat dan sebagainya. Mengapa? Karena dia ingat setiap lima waktu dia harus bertemu Allah Subhanahu wa taala. Kalau salatnya khusyuk dengan yakin dia menghadap Allah, pasti dia akan malu menghadap Allah dalam keadaan penuh dosa. Sehingga setelah salat duhur dia nggak berani berbuat dosa karena sebentar lagi pada waktu asar akan bertemu Allah lagi dan akan berkata kepada Allah inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin ya Allah sesungguhnya salatku ibadahku hidupku matiku untukmu ya Allah Padahal berbuat buat dosa. Malu dia mengatakan seperti itu. Demikian pula setelah asar. Dia mau berbuat dosa. Atau ada dorongan-dorongan syahwat. Dorongan-dorongan maksiat. Dia ingat. Sebentar lagi akan salat maghrib. Dia akan mengatakan kepada Allah SWT. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kalau dia habis berbuat dosa, kemudian Allahu Akbar, ya Allah aku hidupku untukmu, kadzab. Berdusta dia. Barusan dia memuaskan dirinya dengan dosa, menentang Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu berarti hidupnya untuk Allah? Allahu akbar. Allah Maha Besar. Kalau engkau benar-benar mengatakan mengikrarkan Allah Maha Besar, harusnya membesarkan perintah Allah. Membesarkan syariat Allah. Ini ada tarikan maksiat. Ada hukum syariat. Tarikan maksiat mengatakan kerjakanlah Hukum syariat mengatakan jangan, itu haram. Ayuhuma akbar. Mana yang lebih besar pada dirimu? Mana yang kamu agungkan? Mana yang lebih besar? Apakah syariat Allah yang menyatakan haram atau dorongan maksiat tadi yang mengatakan kerjakan, kerjakan, kerjakan? Yang mana? Kalau engkau mengerjakan yang ini berarti engkau lebih membesarkan dorongan maksiat syahwat yang ada pada dirimu. Apakah pantas setelah itu? Salat Allahu Akbar. Allah yang maha besar. Padahal barusan dia membesarkan hawa nafsunya sendiri. Itu hikmah berikutnya. Diniyah. Apa hikmah lainnya? Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam surat Taha. Allah berfirman, Aqimis salata li dhikri. Aqimis salata li dhikri. Dirikanlah salat untuk mengingatku. Orang yang selalu salat kepada Allah akan selalu ingat Allah subhanahu wa ta'ala. Aqimis salata didikri, Didikanlah salat untuk mengingatku. Dan masih banyak lagi. <laughs> Belum lagi pahalanya di sisi Allah. Belum lagi doanya kalau dikabulkan dia akan mendapatkan petunjuk. Ihdina suratul mustaqim, ihdina suratul mustaqim setiap rokaat. Belum lagi <laughs> dia akan istiqamah dengan doanya dan akan dikabulkan doanya Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini warzuqni ini doa semua kalau dikabulkan Masya Allah dan ini tentunya kita akan katakan sangat sangat sangat sangat mungkin dikabulkan limana karena doanya bukan sekali terus menerus setiap sholat dan dengan khusyuk bisa akan dikabulkan Allah sudah menjanjikan Udu'uni astajib lakum. Doalah padaku akan aku kabulkan. Demikian pula dari sisi duniawiyah. Kesehatan badannya. Karena bergerak terus setiap sholat. Wal ijtima'iyah kemasyarakatan sosial. Mengapa? Karena ada perintah sholat berjamaah di masjid. Sehingga kalau saja masyarakat itu masyarakat muslimin, semuanya salat di masjid, niscaya mereka akan bertemu lima kali setiap hari. Mempererat ukhuwah. Kehalak, bekhair, apa kabarnya, gimana? Kemana si fulan kok tidak hadir salat jamaah hari ini? Oh dia sedang sakit. Masya Allah, ini istimaiyah. Ini faedah sosial. Wasiasiyah dan juga secara politis pemerintah, pemimpin, penguasa akan mudah untuk menyampaikan informasi-informasi kepada rakyatnya. Kapan? Ketika mereka berkumpul dalam sholat di masjid. Karena secara syar'i yang memimpin sholat adalah pemimpin negara atau pemimpin desanya, pemimpin daerahnya. Mereka yang memimpin sholat. Maka setelah berzikir bisa mengumumkan apa yang dikehendakinya. Wahai kaum muslimin, habis sholat. Kita nanti jam 8 gotong royong membersihkan jalan ini. Mudah. Secara politis enak sekali. Nggak perlu pakai upacara-upacara. Apa upacara? Kumpulan manusia, Paris. Baru kemudian dikasih perintah-perintah. Kalau mereka kumpul semua di masjid, cukup. Luruskan barisan. Luruskan saf. Allahu Akbar. Setelah salat, Zikir selesai, disampaikan. Ya. Ini sosial, uh, ah, siasa, politis. Wanibamiyah dan juga faedah-faedah secara nizam, keteraturan. Karena dilatih setiap muslim mukmin selalu setiap salat jamaah dipimpin oleh imamnya. Allahu akbar. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Seruku semua. Allahu Akbar, sujud semua. Ada saya kata Dan ini keteraturan. Ya, ini masyarakat yang terpimpin akan tertanam dalam hati mereka. Bahwa kami ini adalah manusia-manusia terpimpin, bukan manusia liar. Terbiasa untuk menjadi masyarakat yang terpimpin oleh pimpinannya. Terlatih dalam sholat-sholatnya. Ini nizamiyah, secara keteraturan. Walau dhahabal katib ya'udduha 'adda latala 'alaihi kalam. Kalau saja penulis berusaha untuk mengumpulkan faedah-faedah salat, latala 'alaihi kalam, niscaya akan panjang pembicaraan. Bisa satu kitab khusus tentang fawaidus salat. Wallahu subhanahu wa ta'ala ahkamul hakimin. Allah subhanahu wa ta'ala maha memiliki hikmah hina faradaha. Ketika Allah mewajibkan salat, Allah mengetahui hikmah di balik itu sangat besar. Karena Allah Maha memiliki hikmah. Fabi qiyamiha qiyamud dunya wal akhirah. Maka dengan tegaknya salat akan tegak pula dunia dan akhirat. Mafhum mukhalafahnya, mafhum sebaliknya, kalau tidak ditegakkan salat akan hancur dunia dan akhirat. Sahih? Kaif? Kaif adalik? Bagaimana bisa demikian? Kalau mereka menegakkan salat, sebuah masyarakat menegakkan salat, faedah-faedah tadi didapat. Keteraturan, ketertiban, kesehatan. Ya toh? dan akan mereka terbiasa untuk dipimpin oleh pimpinannya. Masya Allah. Tetapi kalau tidak ditegakkan salat akan terjadi kelemahan, kekurangan, kekacauan dan mereka hidup liar, tidak terbiasa dipimpin, akan hancur. Sehingga Damaskus ketika akan diserang oleh pasukan kufar dari kalangan kaum salib yang datang intelnya dulu, mata-matanya dulu melihat. Di masjid para pemuda sholat berjamaah penuh masjid. Dia balik ke pimpinannya. Jangan sekarang kita menyerang. Percuma, nggak akan menang. Maka dikasih berbagai macam syubhat-syubhat, berbagai macam permainan-permainan untuk anak-anak muda di sana. Sampai kemudian berapa tahun kemudian dilihat lagi oleh mata-matanya Ternyata di masjid tinggal orang-orang tua saja, berapa orang. Para pemudanya sudah asik dengan permainan-permainannya. Berbagai macam permainan. Sampai kemudian, kata mereka, kata Uyun ini tadi, mata-mata tadi, sekarang saatnya kalian serang mereka. Maka ketika diserang, kalah mereka. Lihat, orang kafir, salibiyun, tahu kalau muslimin dalam keadaan menegakkan salat berjamaah, seluruhnya orang tuanya dan anak mudanya percuma. Jangan diserang. Mereka akan menang, mereka akan kuat. Tetapi kalau mereka sudah melalaikan salatnya, mereka akan lemah. Itu mereka tahu. Subhanallah. Sehingga benar-benar ketika diserang, hancurlah Damaskus. Banjir darah. Kaum muslimin dalam keadaan sudah jauh dari agamanya, maka kalahlah mereka. Walaha furudun wa syurutun wa mukammilat. Dan salat ini memiliki kewajiban-kewajiban, memiliki syarat-syarat, memiliki pembatal-pembatal, memiliki sesuatu yang mengurangi salat. Maka hendaklah kerjakan syarat-syaratnya, kewajiban-kewajibannya, dan pelengkap-pelengkapnya. Dan hindari pembatal-pembatalnya hindari sesuatu yang mengurangi salatnya dan sudah lewat beberapa perkara dari syarat-syaratnya mahwa Hah? tuhur syatrus salah pertama tahara yang kedua jangan lupa kalau ditanya syarat syarat salat kalau kamu jawab wudhu salah ada orang yang sholat tanpa wudhu tapi sah. Kenapa? Karena sudah mandi mandi wajib. Tapi ada orang yang nggak mandi wajib, nggak wudhu tapi sah. Kenapa? Hah? Karena dia tayamum. Ada yang dalam keadaan tidak mandi, tidak mau, tidak tayamum juga sah. Karena dia masih punya wudhu yang sholat yang lalu. Sehingga jangan syaratnya adalah wudhu atau mandi. Syaratnya adalah toharoh. Bersih dari hadas besar dan hadas kecil. Baik, sekarang kita masuk pada mawaqit. Al-mawaqit jam'u miqat. Mawaqit ada dua macam. Hati-hati. Mawaqit zamaniyah dan mawaqit makaniyah. Alhamdulillah kita bicara tentang salat. Sehingga kita bicara mawaqit, kamu akan langsung memahami waktu-waktu salat. Tetapi kamu akan terkejut ketika dalam haji juga ada mawakit. Kok ada mawakit juga? Miqat. Apa itu? Sama, batas-batas juga. Tetapi bukan zamaniyah, bukan batas waktu. Tapi makaniyah. Mikotnya Indonesia ya lam-lam. Mikotnya orang Madinah, Dhul Hulaifah mikot yang ini joh, Johfah, mikotnya ini beda-beda mikotnya. Jamaknya mawakit juga. Berarti ada mawakit zamaniyah, ada mawakit makaniyah. Kalau mawakit zamaniyah biasanya dibahas dalam salat, waktu-waktu salat. Kalau mawakit makaniyah biasanya dibahas dalam masalah haji, yaitu mikot-mikot haji, tempat-tempat masuknya orang yang ihram. Batas-batas ihram. Adapun di sini zamaniyah, allati hiyal miqdarul mahdud yaitu ukuran yang tertentu li fi'lis salawat untuk mengerjakan salat yang wajib-wajib wa ghairiha dan lain-lainnya wa dukhulu waqtil mafruḍah dan masuknya waktu-waktu salat huwa syartus tsani ini adalah syarat yang kedua min syurutus salat Syarat yang kedua dari syarat-syarat salat. Syarat yang pertama apa tadi? Tahara. Syarat yang kedua? Dukul waktu mafrudah. Masuknya waktu salat. Salat maghrib tidak sah kalau dikerjakan sebelum maghrib. Salat duhur nggak sah kalau dikerjakan jam 10 pagi. Salat subuh nggak sah kalau dikerjakan tengah malam. Wah karena Tidak sah salat kalau dikerjakan di luar waktu-waktu salah. Hadis yang pertama dalam bab ini, yang berarti hadis yang ke-44 dihitung dari awal kitab. Adalah hadis Abu Amr Asy-Syaibani. Wasmuhu Sa'ad ibnu Iyas. Namanya Sa'ad ibnu Iyas. Qala haddatsani sahibu hadhihi ad-dar menyampaikan kepadaku pemilik rumah ini. Asyara biyadihi ila dari Abdullah bin Mas'ud. Sambil menunjuk ke arah rumahnya Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Haddathani sahibu hadhihi dar menyampaikan kepadaku pemilik rumah ini, eh rumahnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Qala sa'altu Rasulullah Katanya, Aku bertanya kepada Rasulullah SAW, Ya Rasulullah, ayyal a'mali ahabbu ilallahi azza wa jal. Aku bertanya, Ya Rasulullah, apakah amalan yang paling dicintai oleh Allah azza wa jalla? Qal dijawab oleh Nabi, As-salatu ala waqtiha amalan yang paling dicintai oleh Allah swt adalah salat pada waktunya. Qultu thumma ayyun. Kata Abdullah bin Mas'ud, kemudian apa ya Rasulullah? Qala birrul walidain. Yang kedua, birrul walidain. Berbakti kepada kedua orang tua. Qultu thumma ayyun. Kemudian apa? Qala al-jihadu fi sabilillah. Berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Haddathani bihinna Rasulullah SAW. Walau istajadtuhu lazadani. Beliau menerangkan kepadaku perkara-perkara tadi, kalau aku akan tambah, niscaya ditambah. Kalau aku minta tambah lagi, summa ayun, niscaya akan ditambah lagi oleh Nabi. Summa ayun, tambah lagi oleh Nabi. Demikian hadisnya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Yang pertama disebut dari sesuatu yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah as-salatu ala waqtiha salat pada waktunya yuridu biha salah al mafroba yang dimaksud tentunya salat yang wajib salat yang wajib karena salat-salat sunnah kapan saja yang disebut dengan salat nafilah itu boleh dikerjakan kapan saja selain waktu-waktu terlarang tanpa ada sebab pun boleh salat sunnah tetapi salat wajib Salatnya mafruḍah laha mawaqit, memiliki miqat, miqat. Memiliki waktu-waktu tertentu. Liannaha al murad al itlaq. karena salat biasanya yang dimaukan adalah salat wajib kalau disebutkan secara mutlak. Jagalah salat kalian. Salat apa? Mutlakon. Berarti salat wajib. Istifhamiyah mu'rabah. Sedangkan kalimat ay. ayul a'mal. Istifhamiyah mu'rabah. Dia istifham. Tapi dia mu'rabah. Waqila dan dikatakan innaha ghairu munawwanah bahwa dia tidak ditanwinkan qila ya. ma'irabiha Wa li taqdiril idhafah. Yang demikian karena dianggap dia mudhaf. Tentu yang mudhaf tanwinnya hilang. Ya. Yang tadinya kitabun menjadi kitabu fulanin. Kitabu Muhammadin. Tanwinnya hilang karena dia mudhaf. Ayu juga sama. Ayul a'mali dia mudhaf. Tetapi bagaimana kalau summa ay Ayun apa ayu? Summa ayu atau summa ayun? Ayuhuma sahih. Bobotnya di sini summa ayun dengan tanwin. Karena dia dalam keadaan tidak dimudhafkan. Tetapi qila dengan sigatul tamrid biasanya sigat seperti ini tidak kuat pendapatnya dikatakan bahwasanya dia dibaca summa ayu karena takdir mudhaf dianggap mudhaf summa ayu ay ayu syai'in summa ayu syai'in summa ayu syai'in ila akhir nah tetapi wallahu taala alam al ma'ruf sebagaimana disyakal di sini dengan tanwin summa ayun ala kulli hal sakin taslam ha ala kulli hal kamu sukunkan selamat summa ay summa ay summa ay قلت ثم أي قال الصلاة على وقتها أبر آه. الوالدين قلت ثم أي قال الجهاد في سبيل الله المعنى الإجمالي معنى يسر رينكس سأل ابن مسعود رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الطاعات لله Abdullah bin Mas'ud bertanya tentang ketaatan pada الله ayyuha ahabbu ilallah. Mana yang paling dicintai oleh Allah taala. Fa kullama kana al-amal ahabba ilallah kana thawabuhu akthar. Karena setiap perkara lebih dicintai oleh Allah, berarti pahalanya lebih besar. Faqala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mubayyina. Maka Nabi pun datang menjelaskan atau berkata menjelaskan. Inna ahabbaha ilallahi ta'ala as-salah al mafrudah Bahwa yang paling dicintai oleh Allah adalah salat yang wajib fi waqtiha. Di dalam waktunya. Alladhi haddadahu syari'a. yaitu waktu yang sudah ditetapkan oleh syariat. Karena fihi al-mubadarah ila nida'illah karena siapa yang mengerjakan pada waktunya berarti dia orang yang bersegera memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Walimtithal li amrih yang berarti orang yang bersegera untuk melaksanakan perintahnya. Wali'tina bihadzal fardhil azim yang berarti orang ini sangat perhatian dengan perintah Allah dan kewajiban Allah Subhanahu wa taala. Baik. Naam, diriwayatkan bahwa kalimatnya atau lafaz lainnya as-salatu fi awal waktiha, di awal waktunya. Tapi di sini dalam Bukhari dan Muslim disebutkan dengan lafaz ala waktiha, atas waktunya. Artinya di dalam waktunya. Karena waktu-waktu salat itu ada awal waktu, ada akhir waktu. awal waktu salat fajar misalnya ketika terbit fajar habis waktunya ketika terbit matahari Taib. Maka siapa yang mengerjakan di sini sah. Siapa yang mengerjakan di sini tidak sah, mengerjakan di sini tidak sah. Ila qada'an, kecuali mengqada sesuatu yang darurat. Tetapi hukum asalnya di dalam waktunya antara awal waktu dan akhir waktu. Jumhur para ulama menyatakan yang paling afdal adalah fi awali waktiha di awal waktunya. Mengapa? Padahal dalam hadis yang disebutkan ala waktiha pada waktunya. Artinya di sini. Tapi kenapa dikatakan di awal? Di samping ada riwayat atau ada lafaz yang menyatakan di awal waktu, juga secara umum semua perintah-perintah Quran dan Sunnah dianjurkan untuk bersegera dikerjakan dengan sekian dalil. Nah ini sekarang kawaid fiqhiyah. Kawaid fiqhiyah. Kawaid fiqhiyah itu dikumpulkan sekian dalil kemudian disimpulkan dengan satu kaidah bahwa semua amalan yang baik lebih afdol dikerjakan lebih cepat. Tapi tidak keluar waktu tentunya. Sehingga di awal waktu jelas lebih afdal. Dengan sekian dalil. Apa saja dalilnya? Badiru bil a'mal. Bersegeralah dalam beramal. Hadis. Atau hadis dalam Quran. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah untuk mendapatkan ampunan dari Allah SWT. Bersegera. Beramal. Demikian pula fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah dengan kebaikan. Begitu pula ayat yang sejenis itu sari'u Sekian banyak ayat, sekian banyak hadis disuruh untuk bersegera ketika dikerjakan. Jangan menunda-nunda. Maka hampir seluruh para ulama menyatakan yang afdal adalah fi awali waktiha. Kecuali beberapa kelompok, beberapa ulama dari madhab Hanafiyah. Yang menganggap bahwa yang di akhir lebih bagus. Dengan sekian macam alasan. Alasan mereka diantaranya adalah karena tetap sah dan memberikan kesempatan mereka-mereka yang terlambat. Sehingga ditunggu, ditunggu, ditunggu sampai sudah hampir habis waktunya baru kerjakan. Tentunya bukan pendapat yang rajih. Apalagi sholat fajar. Mereka lebih-lebih lagi mengatakan yang afdal adalah terakhir karena memahami hadis yang memerintahkan untuk menunda waktu ya, secara makna yang mereka pahami ya. Fajar sampai keluar isfirar. Isfirar itu warna kuning terang asfiru bil fajr fa innahu a'dhamu lil ajr. Itu lafaz hadisnya. Sahih hadisnya. Tidak dhaif, sahih. Bahkan dalam kitab sahih, asfiru bil fajri. Hendaklah berisfirar dalam salat fajr. Karena itu a'dhamu lil ajr, karena itu lebih besar pahalanya. Hanya saja walaupun kelihatannya ini mendukung pendapatnya Hanafiyah, tetapi kalau kita melihat hadis-hadis lain yang juga sahih, Rasulullah SAW selalu sholat fajar di waktu galas. Waktu galas waktu masih gelap. Bukan di istirahat. Kayaknya bertentangan. Rasulullah selalu mengerjakan waktu galas. Tetapi hadisnya asfiru. Istirahatlah dalam fajar. Oleh karena itu, para ulama yang lain tidak seperti Hanafiyah. Mereka menyatakan harus dijama'kan dua hadis ini bahwa hendaklah kerjakan di waktu ghalas seperti Nabi SAW dan hendaklah asfiru berisfirarlah artinya panjangkan solatnya dari ghalas sampai isfiror. maka dikatakan a'zamu lil ajr lebih besar pahalanya sangat benar karena lebih panjang lebih khusyuk lebih banyak pahalanya lebih banyak bacaannya lebih panjang baca Qurannya berarti mana asfiru hendaklah solat sampai isfirar juga hikmah lainnya orang-orang yang terlambat masih bisa mendapatkan salat jamaah. Karena panjang. golas baru azan, salat dua rakaat langsung komat, bacanya kulhu sama kuliah. Ya. Yang terlambatnya dua baris. Ini barakallahu fikum satu sisi. Sisi lainnya yang ditulis atau yang disebutkan dalam hadis, a'zamu lil ajr, lebih besar pahalanya. Itu makna asfiru bil fajar. Ini hanya contoh saja. Intinya adalah bahwa makna ahabbus salah eh, ahabbul a'mal indallah as-salat ala waktiha salat pada waktunya ini diantaranya dipahami oleh para ulama di awal waktunya. Nah, walaupun selama itu belum keluar waktu, masih tetap sah masih tetap dikatakan salat ala waktiha. Masih tetap salat pada waktunya. Karena itu masih waktunya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi Jibril, diajak salat, salat asar, salat maghrib, salat isya, salat subuh, salat duhur. Di awal-awal waktu. Kemudian datang lagi pada hari berikutnya Diajak sholat lagi. Di akhir-akhir waktu. Di akhir-akhir waktu. Setelah itu Jibril berkata kepada Rasulullah SAW, Bainahuma waktu salat. Bainahuma waktu salat. Di antara keduanya itulah waktu salat. Dikerjakan salat duhur ketika mulai matahari tergelincir, condong kepada terbenamnya, sampai dekat asar diajak sholat lagi, kemudian dikatakan antara keduanya waktu sholat asar, eh, waktu sholat duhur.